repetisi ayat 3 baris 2 wa saudaranya al-atfu wa dan au atau fama ka am atau salalalalala amma ada pun summa kemudian salalalalala bal bahkan hatta sehingga lakin akan tetapi itu semua huruf al-atfu dan artinya yukimuna fi'il karena diawali dengan yu tanda tanda-tanda fi'il mudorik diawali dengan ya u nanu tasrif mudorik yukimuna Yukimu yukimani yukimna tukimu tukimani tukimna yukimna tukimu tuki tukimani tukimna tukimina tukimani tukimna ukimu nukimu Yukimuna domirnya huwa As-salah isim Karena diawali dengan al Ciri-ciri isim itu ada delapan Berakhiran tanwin dan berakhiran kasroh Berawalan al dan mamimu di awali awamilul ismi menunjukkan nama dan berwazan fa'ilun kata majemuk itulah ciri terakhir alhamdulillah